Namun dalam keadaan demikian mereka tetap tidak mau mentauhidkan Allah taala dengan tauhid al-uluhiyah. Sehingga nanti tidak ada salahnya dan bahkan itu yang dituntut. Nah, sehingga Rasulullah SAW masih merangi mereka hingga mereka mau mengembalikan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, mentauhidkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk yang lainnya. Maksudnya adalah agar mereka semuanya naam merealisasikan tauhid al-uluhiyah karena tauhid uluhiyah itu tauhid yang inti, tauhid yang matlub, yang diminta, bukan sekedar tauhid ar-rububiyah kita lanjutkan kata beliau di sini. Falyahdharul muslim, falyahdharil muslim min hadza. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dari perkara ini, yaitu dari kesesatan yang dinamakan dengan asyirik. Nah, karena famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Maka apa apalagi? Nah, apalagi yang setelah kebenaran melainkan apa? Kesesatan. Kebenaran ada at-tauhid, kesesatan ada asyirk sebagaimana yang beliau tafsirkan kemarin. Famada ba'dal haqqi alladhi huwa tauhid wa ifradullah bil ibadah illa dhalal alladhi wa syirik kata beliau. Maka apalagi hmm, apa yang setelah kebenaran ini yaitu at-tauhid mengesahkan Allah taala dalam beribadah melainkan adalah kesesatan alladhi wa syirik yaitu kesyirikan. Kata beliau, "Fal yahdharil muslim min hadza." Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati dari perkara ini. Wal yaqbalil haqq dan tidaklah seorang muslim itu menerima kebenaran. Jangan menantang, jangan menolak, jangan menentang. Nah, jangan menentang kebenaran serta jangan menolak kebenaran. Kebenaran datang dari manapun kita terima atau kita benarkan. Namun perlu diketahui kita di dalam mengambil Al-Qur'an wa sunnah, di dalam mengambil ilmu jangan sembarangan orang yang kita ambil. Dalam artian kita memandang siapa yang mengajarkan, Siapa yang menyampaikan ilmu tersebut? Bukan seperti pendapatnya orang-orang Hizbiyun, Sururiyun, atau para pengikut TV Roja. Yang mereka mengatakan pokoknya semua yang mengajarkan sunnah, silahkan ambil ilmunya. Gak usah pandang latar belakangnya. Walaupun dia itu sufi, sunni, salafi, atau hizbi. Yang jelas ketika dia mengajarkan sunnah, ambil ilmunya. Paham? Itu keliru besar ya. Bahkan kita harus mencontoh para salaf bagaimana? Di antaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah taala yang disebutkan dalam di sahih Muslim apa yang dikatakan? Dahulu sebelum terjatuh fitnah, sebelum munculnya fitnah, tidak ada di antara mereka yang nanya masalah isnad, sanad. Haddatsana fulan, haddatsana fulan enggak ada. Karena masih murni ya. Begitu telah hilangnya al-qurun al-mufaddalah atau istilahnya apa? Istilahnya telah meninggal Rasulullah dan banyak mungkin orang-orang yang berkata dusta, terjadi fitnah, pengkaburan, Naam dan juga eh, pendustaan terhadap berita-berita akhirnya apa? Semulana rijalakum. Naam, semulana rijalakum. Ya, karena orang khawarij dan orang-orang yang semisal dengan mereka, mereka ingin mengaburkan atau mengkaburkan berita-berita dari Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah. Kemudian samulana rijalakum, tunjukkanlah kami rijal kalian, para perawi kalian, haddatsana fulan, haddatsana fulan hingga sampai kepada Rasulullah. Nah, kemudian apa dikatakan? Fayungdor ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Dilihat kepada ahli sunnah. Siapa yang mengajar? Ahli sunnah. Beramal nggak dia dengan ajaran tersebut? Kita ambil. Paham ya? Seperti itu. Jadi di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil as-sunnah, kita melihat siapa yang mengajarkan. Jangan sembarangan. Pokoknya ada orang yang mengajarkan sunnah, kita ikuti. Walaupun orang itu hizbi. Jangan. Itu keliru besar. Jadi kita mengambil ilmu juga pandang-pandang. Fayungdar ila ahli sunnah fayuqat hadithuhum. Fayungdar ila ahli bid'ah fala yukhat hadithuhum. Kemudian dilihat kepada ahli bid'ah, ahli dalal, hizbiyun. Dan secara tidak langsung mereka hizbiyun adalah mubtadi'un. Karena mereka apa? Mereka berpatokan atau mereka keluar daripada nah ajaran Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana? Fala yu'khad haditsum. Jangan diambil ilmu mereka, hadis mereka. Jadi kita ketika menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, na'am, yaitu mau mengambil dari Al-Qur'an Sunnah pandang-pandang siapa yang mengajar, apakah dia termasuk ahli sunnah wal jamaah sabitin yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah ataukah sekedar hizbiyun yang mencari pengikut. Nah, itu jangan ya. Seperti itu harus kita perhatikan. Kata beliau sini, wal yakbalil haqqo dan tidaklah dia menerima kebenaran idza tabayyanalah apabila telah tampak padanya. Enggak boleh sombong ya. Karena kesombongan yang hakiki itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Sahih Muslim. Nah, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil kesombongan. Nah, sekecil biji sawi daripada kesombongan. Kemudian Para sahabat bertanya-tanya, apa makna kesombongan ini? Rasulullah menjelaskan di akhir hadis, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ai raddul haqqi wa ihtiqarun nas. Paham? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau yang menasihati anak kecil nggak terima, yang menasihati orang baru ngaji nggak diterima. Harus mereka yang nasihat syekh baru terima itu jangan. Selama itu kebenaran, datangnya dari anak kecil, datangnya dari orang yang baru ngaji, datangnya dari orang tua atau semisalnya, terima. Nah, kenapa? Karena al-haqqu ahaqqu ayut tabat. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, seperti itu. Kata beliau sini, khususan fi amri tauhid terlebih-lebih lagi, terkhususkan lagi pada perkara tauhid wal aqidah dan juga perkara aqidah. Naam yakbalul haqqa idza tabayyana lahu. Hendaklah dia menerima kebenaran yakbalul haqqa idza tabayyana lahu apabila tampak kepadanya. Wa yakhafu an yasrifa anhu fala yakbalhu ba'da dzalik. Dan hendaklah dia khawatir atau takut kalau seandainya Naam apa? An yusrafa anhu dipalingkan kebenaran itu darinya. Kemudian dia tidak menerima lagi setelah itu. Jangan. Karena kalau dia nam berpaling tidak mau menerima, dikhawatirkan nanti hatinya keras sehingga tidak menerima kembali. Nah, barakallahu fikum wa jami'an. Jadi ini termasuk apa? Termasuk barokahnya ilmu dan juga talabul ilmu. Semakin orang itu semakin banyak disiram hatinya dengan ilmu-ilmu, dengan ilmu Al-Qur'an Sunnah, mendengar qala Allah, qala Rasul, itu apa? Insya Allah taala semakin lunak hatinya. Dalam artian dia akan mudah menerima kebenaran, tidak mudah putus asa, tidak mudah ngambek, tidak mudah naam eh, di dalam apa? Di dalam memegang sunnah, dalam artian dia kuat dalam memegang sunnah seperti itu. Nah, tidak mudah-mudahan di dalam melepaskan as-sunnah. Nah, karena dia apa? Karena dia hatinya senantiasa lunak tersirami oleh apa? Oleh air-air ilmu, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Nah, berbeda dengan orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Nah, yang mereka pencari dunia atau mereka jarang daripada taklim. Nah, ada taklim berpaling, gak mau belajar. Semisalnya kita bisa lihat sendiri keras hati mereka Begitu ditunjukkan kebenaran ini yang benar seperti ini, ini keliru, ini ini sih Oh tidak. Nah, seperti itu. Hati-hati. Seringnya hati mereka keras ya ketika ketika jauh daripada al-ilmu. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah ta'ala kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah. Milik siapa? Naam, limanil ardu wa man fiha? Milik siapa bumi dan penduduk di dalamnya in kuntum ta'lamun jika kalian tahu. Saya kuluna lillah. saya apa? dia atau mereka akan menjawab Allah milik Allah. lah afala tadhakkarun? Katakanlah, bukankah kalian mau kembali mau ingat, mau berpikir? Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Katakanlah siapa Rabb yang menguasai, yang mengatur langit yang tujuh dan Rabb yang memiliki arsh yang agung? Saya kuluna lillah. saya mereka akan mengatakan Allah atau milik Allah. lah afala tattaqun? Katakanlah, bukankah kalian mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la alaih in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa? Nah, kekuasaan segala sesuatu, kerajaan segala sesuatu yang berada di tangannya. wahyu wa huwa yujiru dan yang mana dia itu adalah meliputi wa la alaih dan tidak diliputi. Yujiru maksudnya yuhitu ya. Nah, wa wa yujiru ay wa wa yuhitu. Itu Allah Subhanahu wa taala meliputi wa yujaru alai dan tidak diliputi. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui saya quluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Qul fa anna tusharun. Nah, katakanlah bagaimana kalian di, dipalingkan dari itu? Nah, bagaimana kalian malah justru dipalingkan dari perkara tersebut, berpaling dari kebenaran tersebut? Jangan. Nah, Hadi ayatun min al mu'minun. Nah, ini adalah ayat-ayat dari surat Al-Mu'minun. Misal ayat yang ada di surat Yunus seperti ayat-ayat yang ada dalam surat Yunus allati saqaha al-musannif yang disebutkan oleh musannif saqaha ay dzakaraha. Saqaha maknanya adalah dzakaraha. Nah, itu ini ada seperti dalam surat Yunus yang disebutkan oleh musannif Nah, wa misli ghairiha dan seperti yang lainnya. Minal ayati allati tuqar tuqarriru annal musyrikin. Nam dan seperti yang lainnya dari ayat-ayat yang apa? Yang menetapkan bahwasanya kaum musyrikin ya'tarifuna lillah rububiyyah, Mereka itu mengenal, mengetahui untuk Allah tauhid apa? Nam rububiyah. Paham ya? teh Mereka mengakui dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Jadi jangan <clears throat> jangan sampai kita seperti mereka ya. Nah, walakinnahum yu'ariduna fi tauhid uluhiyah. Tapi mereka menentang, berpaling dari tauhid al-uluhiyah padahal itu tauhid yang apa? Tauhid yang inti yang matlub. Nah, Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah. Katakanlah milik siapa? Nah, bumi. Nah, dan juga milik siapa? atau penduduk-penduduk di dalamnya jika kalian benar-benar tahu nah, milik siapa? Saya kuluna lillah. Nah, misalnya mereka mengatakan milik Allah. Madamatil ardu wa man Selama bumi dan orang-orang yang dalamnya milik Allah. Paham ya? Penduduk di dalam bumi, dalam artian di atas bumi ini. Nah, penduduk semuanya dan milik Allah. Kaifa ta'budun aslam? Bagaimana kalian justru malah menyembah berhala-berhala? Allati la tamlik syai'an yang tidak memiliki sedikit pun tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa kalian sembah? Nah, wa ta'buduna al-qubur al dan kalian justru menyembah kuburan-kuburan yang benda mati. Allati la hayata fi ashabiha, yang tidak ada kehidupan pada penghuninya. Penghuninya sudah mati di kuburan, kenapa disembah lagi? Nah, justru seharusnya kalian itu berpikir bahwasanya kalian akan mati, akan mengziarahi kuburan itu juga. Nah, paham ya? Awal bahwasanya wa min waraihim barzakhun ila yub'atsun. Dan di depan mereka di hadapan mereka itu ada barzakh. Itu alam kuburan hingga hingga tegak hari kiamat nanti. Dalam artian di kuburan sampai datang hari kiamat. Dalam artian apa? Mereka akan mati semuanya. Kita ini akan mati semuanya. Tidak ada satupun yang bisa lari daripada kematian. Nah, walaupun orang sekuat apapun, tingkatannya setinggi apapun, punya pangkat yang sangat besar, Nah punya kedudukan yang sangat tinggi, tapi yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Cuma kita tidak tahu kapan kita mati itu. Sehingga persiapkan yang sebanyak-banyaknya amalan untuk menjemput atau dalam artian untuk menyambut Naam nanti yomul hisab, hari diperhitungkan amalan. Naam, karena kematian apa? Tidak izin, eh, kemudian juga tidak memberitahukan kamu besok mati ya, Enggak ada. Istilah seperti itu. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, secara tiba-tiba apa? Tidak ada yang bisa mengakhirkan, tidak pula ada yang mendahulukan atau menyegerakan. Ha? Nah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, fa idza jadaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, waktu mati mereka, maka tidak ada di antara mereka yang bisa mengakhirkan tidak pula menyegerakan. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan masalah kematian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Nah, dimanapun kalian berada, pasti yang namanya kematian akan menghampiri kalian. Pasti itu. Jangan bilang tidak. Sembunyi dimanapun kalian sembunyi. Walaupun kalian sembunyi di benteng yang sangat tinggi, pasti akan menghampiri kalian. Barakallahu fikum Wahabitakumullahu jami'an sehingga harus kita senantiasa mengingat kematian. Nah, Aksiru dzikra hadhi min Perbanyaklah mengingat kematian yang menghancurkan kelezatan. Karena kalau orang sudah mati itu nggak merasakan lezat lagi. Dalam artian apa? Kelezatan dunia sudah nggak dirasakan lagi. Nah, tapi yang menemani dia di kuburan apa? Yang menemani hanya amalannya, ya kan? idama, telingsan atau na'am yatba'ul mayit salas. Yang mengikuti mayit itu tiga perkara. Nah, tiga perkara ini apakah mengikuti semuanya? Tidak, cuma satu saja. Yang dua perkara pulang kembali ke dunia. Yang satu ini yang senantiasa menemani dia. Yarjiu isnan wa yabqa wahid. Dua perkara kembali ke dunia, kemudian yang satu menyertai dia. Yarjiu ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke dunia lagi, nama apa? Keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu dan tinggal tersisa amalannya yang menyertai si mayit tersebut. Barakallahu fiikum wa hafizakumullahu jami'an. Kata beliau di sini, afala tadhakkarun? Naam, afala tadhakkarun an alladhi al arda? Apakah kalian tidak mau mengerti, mengingat memahami bahwasanya yang memiliki bumi, man fiha dan penduduk-penduduk bumi, huwal mustahiqul ibadah, bahwasanya dialah zat yang berhak untuk diibadahi, duna hadil asnam, bukan berhala-berhala ini allati ta'budunaha yang kalian sembah. Seharusnya mereka berpikir ya, seharusnya mereka ber, berpikir. Naam. Wa hadha iqamatun lil hujjati alaihim ini adalah menegakkan hujjah untuk mereka. Bima ya'tarifuna bihi ala ma jahaduhu. Dengan perkara yang mereka itu mengenal, mengetahui terhadap apa yang mereka ingkari, tahu mereka. Fahum ya'tarifuna bi tauhid rububiyah. Mereka itu tahu tauhid rububiyah, tahu dan sudah mungkin sudah mutkin gitu ya, sudah paham, sudah hafal. Tapi apa? wa yajhaduna al uluhiyah naudzubillah. Tapi mereka mengingkari dari tauhid al-uluhiyah. Inilah yang jadi permasalahan. Nah, sehingga tidak bisa masukkan mereka dalam al-Islam. Qala al-muallif rahimahullah taala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an nadbi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau, "Fa idza tahaqqaqat annahum muqirruna bihadza walam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa at tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad Perhatikan ini. Apabila telah enam telah terrealisasikan atau terwujudkan, ya, telah nampak bahwasanya mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Nah, walam yudkhilhum tapi pengakuan tauhid rububiyah tersebut lam yudkhilhum fil islam fit tauhid. Tidak memasukkan mereka dalam at-tauhid. Alladzi da'ahum ila Rasulullah yang Rasulullah itu menyeru kepadanya tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Nah, karena semua anbiya wal mursalin apa yang mereka seru? Tauhid al-uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah ibut tauhid. wajatan ibut tauhid. Paham ya? Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang serukan? an nafyu wal isbat. Dua rukun la ilaha Apa itu? An-ibudullah. Hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Naam. Kata beliau di sini, "Naam, wa arafta dan engkau mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka ingkari adalah tauhidul ibadah." Jangan bingung. Tauhidul ibadah sama dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah sama dengan tauhid al-ubudiyah. Cuman bedanya apa? Pengungkapan. Kalau tauhidul uluhiyah itu dikembalikan kepada siapa? Sifat ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidul ubudiyah dikembalikan kepada sifat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Naam. Kata beliau apa? Alladzi yusammihil musyrikun yang orang-orang musyrikun menamakan apa? Fi zamannya, di zaman kita sekarang al-i'tiqad dinamakan dengan al-i'tiqad katanya. Naam. Maksudnya apa? Maksudnya al-i'tiqad huwa ainul ilahiyah. Bahwasanya keyakinan bahwasanya itu nazat yang yang apa? Yang di berhak untuk diibadahi katanya. Nah, Imam Syukur menamakan itu adalah i'tiqad. Nanti beliau sebutkan nanti ya. Beliau sebutkan sedikit lagi. Kata beliau, "Ai idza arafta al musyrikin muqirruna bi tauhid rububiyah." Apabila engkau telah tahu bahwasanya kaum musyrikin mereka mengakui mengikrarkan dengan tauhid rububiyah, wa anna alladzi jahaduhu wa tauhid uluhiyah dan bahwasanya yang mereka kufuri, yang mereka ingkari adalah tauhid al-uluhiyah, wa hum yaqulun dalam keadaan mereka mengatakan innallaha wal khaliqur raziqul muhyil mumit dalam keadaan mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, dan mematikan. Lakin, akan tapi idza qila lahum qulu la ilaha illallah, perhatikan ini. Ketika mereka meyakini Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi giliran ketika datang waktu untuk mengucapkan Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Apa kata mereka? Qalu ali atau ilahu wahida. Marah mereka. Marah mukanya memerah. Nah, bahkan berani taruhan nyawa ya perang Nah, karena mereka telah meyakini bahwasanya ilah-ilah mereka itu yang benar dan mereka nggak ingin kalau seandainya ilah-ilah yang banyak itu jadikan satu nggak ingin. Sehingga mereka mengatakan apa? Aja al-ali hatta ilah wahida. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak ini nam itu jadi satu ilah? Eh? Apakah mereka atau dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Enggak mau mereka. Inna hadalah syaun ujab katanya. Sesungguhnya perkara yang aneh katanya. Perkara yang aneh. Nam kita punya sembahan yang banyak, bisa milih ini, milih itu, nyembah si A, nyembah si B, nyembah si C, kok malah jadikan satu. Nah, mereka menganggap ini perkara aneh ya. Ai idza qila lahum ubudullah, maknanya apabila diucapkan kepada mereka ibadalih, nam ibadahilah Allah, paham beribadahlah kalian kepada Allah, wala dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan, kalau mereka mengatakan kama qala qaumun Nuh min sebagaimana yang diucapkan kaum Nabi Nuh enam sebelumnya. Apa yang diucapkan? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan la tadarunna, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian dan jangan kalian meninggalkan waddan, suwa, yahus, wa ya'uq, nasra. Itu semuanya nama-nama orang soleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang sudah meninggal kemudian mereka apa? Sembah. Nah, alhamdulillah ya. Ayo. Kadzalika haula'il musyrikun, demikian juga kaum musyrikin. Kanal jidal alladhi bainahum minar rasul. Dahulu perhatikan perdebatan antara mereka dan antara Rasulullah SAW huwa fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Perdebatan yang terjadi antara mereka dan antara Rasulullah apa? Perdebatan berkaitan masalah hanya berkaitan masalah apa? Beribadah kepada Allah Taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini perdebatan mereka. Karena mereka disuruh tauhid al Berarti berarti kalau kita perhatikan ya, mereka orang kufar Quraisy itu paham makna la ilaha itu paham, makna la ilaha illallah paham. Buktinya apa? Buktinya ketika suruh mengucapkan nggak mau. Nah, karena apa? Karena kalau udah mengucapkan itu konsekuensinya keharusannya harus meninggalkan berhala-berhala atau ilah-ilah yang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Perhatikan situ. Far alaihi salatu wassalam yaqulu lahum, maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. Apa jawab mereka? Wahum yaqulun dalam keadaan mereka menjawab dan melantunkan kata-kata dan mengucapkan aja'al alihata ila wahida. Apakah Muhammad ini menjadikan dia itu Muhammad menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu ilah? Nah, sombongnya itu ya. Berarti menunjukkan mereka itu tahu saya tahu kalau seandainya Rasulullah itu mengajak apa? Mengajak satu kalimat la ilaha agar beribadah murni untuk Allah taala. Sehingga mereka menolak dan mengatakan, apakah Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini jadi jadi satu? Jadi nyembahnya cuma satu saja. Nah, seperti itu. Wa yaqulun hadza dinu abaina wa ajdadina taklid lagi. Mereka mengatakan ini adalah agama bapak-bapak kita, nenek moyang kita katanya. Mbah-mbah kita katanya. Ini adalah agamanya bapak-bapak kita, enam nenek moyang kita, Nah, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita katanya. Nah, taklid ya, taklid dengan para pendahulu yang bukan bukan apa bukan salafus saleh. Nah, hatta inna Abu Talib hingga pamannya Rasulullah Abu Talib wal indal wafat ketika hendak meninggalnya lamma talaba minhu Rasul ketika Rasulullah meminta Abu Talib agar mengucapkan ayyakul la ilaha illallah apa hasilnya ini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah kepada Abu Talib pamannya ini. Nam, sehingga para nah para ulama at-tarikhin, nam, ahli tarikh, ahli sejarah mereka mengatakan apa? Jadi Rasulullah ketika itu nah ditinggal mati dua seorang yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah dan juga pamannya ini. Nah, sehingga Rasulullah sangat sedih ya waktu itu kemudian terjadilah apa? acara Isra Mi'raj itu. Nah, di antaranya dihibur dengan Isra Mi'raj, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu. Apa yang Rasul ucapkan kepada pamannya? Dia menyuruh pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah aba an Ternyata Abu Thalib itu enggan mengucapkannya. Sebabnya apa sih sebabnya? Siapa yang tahu? Sebabnya karena dia di sampingnya itu sudah dibisiki sama dua orang yang jahat. Nam Abdullah ibnu Umayyah ya. Eh, Abdullah bin Umayyah sama satunya lagi siapa? Abu Jahal. Nah, Abu Jahal. Dua orang ini musik-musiki. Dia mengatakan apa? Atar an millati Abdul Muthalib katanya. Apakah kamu benci wahai Abu Talib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu kakeknya, agama jahiliyah itu loh. Di bisik bisiknya akhirnya apa? Bener. Abu Talib malah lebih condong kemana? Ke Abu Jahal dan juga Abdullah tadi itu. Mengatakan apa? Akhirnya aba ayyakulaha. Enggan untuk mengucapkannya. Wa qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Nah, sehingga Abu Talib ini namanya Abdul Manaf ya. Abdul Manaf ini mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya. Nah, adapun Abu Talib ini kan pamannya ya. Nah, saudara daripada siapa? Dari saudara nah bapaknya Rasulullah. Ewa. Nah, kalau Abdul Muthalib namanya siapa? Syaibatul Hamad ya. Syaibatul Hamad. Wa min Abdul Muthalib ibaratul asnam. Agamanya Abdul Muthalib itu adalah agama yang menyembah berhala. Udah itu. Nah. Sehingga sehingga tidak ada faedahnya sama sekali. Cuman Rasulullah saking sayangnya ya, sudah tahu pamannya kafir aja terus talqin. Ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah. Di sana ada hadis yang dhaif yang sering kita dengar apa itu? Lakinu mautakum biyasin. Nah, atau talqinlah atau ikra'u mautakum biyasin. Bacakanlah eh mayit-mayit kalian sebelum meninggalnya atau setelah meninggalnya dengan surat Yasin itu hadisnya dhaif sehingga Naam Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala mengatakan apa? La yusra tidak disyariatkan bahkan itu yu'addu minal bid'ah.